sampai hari kemudian Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada akhirnya kita bisa melewati bulan Ramadan dengan baik dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan kemarin dan meroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal Lebih kurang 10 hari sudah Kita berada di bulan Syawal Satu perkara yang pasti terjadi adalah penurunan iman Ya, pasti Pasti turun imannya Enggak terasa Enggak merasa atau sudah hilang rasa? Turun gak iman? Di mana turunnya? Iya. Uh, bulan Ramadan adalah bulan yang mana seseorang mencapai grafik iman yang tertinggi. Level tertinggi iman kita itu di bulan Ramadan nggak mungkin di bulan-bulan lainnya lebih tinggi dari bulan Ramadan. Sebut saja bulan apa itu? Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai Sya'ban. Adakah bulan di mana iman kita, amal kita lebih tinggi dan lebih banyak dari bulan Ramadan? Gak ada. Contohnya, di bulan Ramadan mungkin kita bisa mengerjakan sholat malam tiap malam sebelas rakaat. Sholat tarawih. Iya kan? Itu kan sholat malam ya. 11 rakaat tiap malam selama di bulan Ramadan. Bulan Syawal ini apa kabarnya? Sembilan rakaat tujuh rakaat, lima rakaat, tiga rakaat, satu rakaat, atau tidak sama sekali. Mungkin satu rakaatnya udah syukur gitu ya. <laughs> iya, kalau bisa satu rakaat saja di bulan Syawal ini udah syukur itu. Masih ingat sholat malam artinya. Ada yang udah gak ingat lagi sholat malam. Nanti jumpa sholat malam Ramadan tahun depan. 1441 Hijriah. Tahun depan itu. Tadarusannya. Selama bulan Ramadan satu juz kelar enggak? Insya Allah. Mudah-mudahan. Ini udah 10 sawal, udah berapa juz? <laughs> udah banyak juz, juz mangga, juz, pokoknya segala juz sudah. Tadarusannya selesai. Nggak bisa seperti bulan Ramadan yang tiap hari kita bisa baca Quran siang dan malam. Etikafnya. Ya. Ada yang rencana etikaf di bulan Syawal? Saya tanya dulu. Saya sendiri <laughs> nggak nggak ada rencana. Nggak ada rencana itikaf di bulan Syawal. Tahu nggak bosnya Nabi pernah itikaf di bulan Syawal? sepuluh hari. Ini mungkin satu amalan yang nggak yang nggak pernah dilakukan oleh umatnya atau jarang dilakukan oleh umatnya, apalagi sekarang. Ada orang yang mau itikaf di bulan Syawal mungkin kita pandang aneh, ini aliran sesat mana ini kan begitu ya. Karena kan bulan Syawal itu identik dengan satu bulan balas dendam. Yang kedua bulan pulang kampung. Yang ketiga bulan bulan apa? Bulan libur. Maka hati-hati dengan kata libur. Hati-hati itu. Libur itu bisa berbuah futur kalau kebablasan ya. Kalau kebablasan bisa futur. Futur tahu ya? Kelesuan iman. Ini alhamdulillah di BSD sudah mulai kajian. Di tempat lain masih wallahu alam. Saya hubungi panitia kapan mulai wallahu alam. Masih wallahu alam tak kapan mulainya itu. Makanya masuk bulan Ramadan karena banyak panitia memberikan informasi Ustaz selama bulan Ramadan kita libur ya. Kalau bulan Syawal gak minta-minta libur lagi Pak, sudah pasti liburnya itu. Kalau bulan Ramadan, ya Ustaz selama bulan Ramadan kita libur ya, iya saja. Tapi saya ketar-ketir itu kalau sudah mulai Ramadan, libur kajian, udah mulai ketar-ketir. Ketar-ketirnya apa? Enggak tahu nih, wallahu a'lam bisa lanjut atau tidak. 50% enggak lanjut. 50% adalah majelis-majelis taklim yang baru. Banyak anak hilang setelah Ramadan. Tahu anak hilang? Enggak muncul lagi, enggak nampak lagi batang hidung yang entah kemana. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. E, sebenarnya ya konsep libur itu enggak ada dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat itu nggak mengenal kata libur, nggak ada tanggal merahnya. Kalau urusan dunia silakan ada tanggal merah, tapi urusan akhirat itu nggak ada tanggal merahnya, nggak ada tanggal merah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, faida faragta fansor. Itu dalil. Itu kaedahnya. Jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, cari amal soleh yang lain. Maka gak ada libur dalam urusan akhirat. Urusan dunia mau libur silakan libur. Tapi urusan akhirat Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, kapankah kamu beristirahat?" Apa jawaban Imam Ahmad? "Nanti kalau satu kakiku sudah berada di surga." Artinya sudah pasti selamat. Sebelum itu belum ada kata istirahat, nggak bisa nyantai istilah. Nggak bisa nyantai. Maka selesai dari satu amal soleh, cari amal soleh lainnya. Maka agenda ibadah kan terus berlanjut setelah Ramadan. Setelah Ramadan ini ada agenda puasa. Puasa apa? Puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Sudah mulai. Ini udah 10, udah 11, 11 Syawal lah lebih kurang. Artinya tinggal 21 hari lagi lah atau 20-an hari lagi. Ya, masih ada waktu ya untuk mem, apa namanya mengejar puasa 6 Syawal. Bulan Dzulhijjah nanti ada puasa Arafah 9 Zulhijjah 9 Zulhijjah ya puasa Arafah uh, uh, Muharram ada agenda puasa puasa 9 10 Muharram tiap bulan ada agenda puasa 3 hari kurang 8 hari Senin Kamis kurang 15 hari puasa Daud. Jadi masih ada agenda-agenda ibadah setelah Ramadan begitu. Bukan gulung tikar tutup sama sekali tidak. Tapi kita buat agenda-agenda ibadah yang lain, ya. Nah, itu itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia silakan libur. Mungkin kita perlu libur dalam urusan dunia. Silakan libur. Karena di, di apa namanya di, disadari atau tidak ya libur itu bisa membuat atau bisa mengakibatkan kelesuan ya. libur itu hati-hati dengan libur libur itu bisa mendatangkan kelesuan berkurangnya kinerja ya kadang-kadang muncul malas kurang motivasi karena memulai startup dari awal itu susah berat Mobil aja kalau sudah lama nggak dihidupin, dipanasin, mau di start up itu ngadat, kedok kedok kedok kedok kedok kerok gitu. kerok kerok, terpaksa minta dorong kan begitu ya, didorong, baru hidup. Itu benda mati ya, benda mati. Coba lihat manusia ketika dia libur dalam urusan dunia. Kemarin pertama masuk kantor tanggal berapa kemarin? Tanggal 9 ya? 10 ya? Itu diancam, Pak. Kalau enggak enggak pada datang itu. Barang siapa yang absen hari pertama kena sanksi baru baru pada heboh semua kan gitu baru datang. Kalau enggak mungkin enggak ada yang masuk itu hari pertama. Sampai di kantor pun karena sudah lama liburnya gitu ya. Sudah keenaan libur. Sampai di kantor celingak-celinguk enggak tahu apa yang mau dibuat. Coba lihat kondisi kantor hari pertama. Apa yang ada? Sibuk kerja apa? Enggak ada, Pak. Ya, ya ngobrol kan begitu ya berbagi cerita waktu liburan di mana dan lain sebagainya nggak ada suasana kerja ada suasana kerja hari pertama kalau nggak percaya silakan survei yang sibuk kerja kan langsung pedagang itu hari pertama lebaran sudah sibuk kerja deh para jemaah yang dimuliakan Allah ya nah, dalam urusan dunia saja libur itu memberikan pengaruh efek yang kadang-kadang negatif dalam urusan dunia ya, bukan urusan akhirat. Ya, libur yang terlalu panjang itu bisa menimbulkan efek negatif. Sebagai contoh, saya kasih contoh lah supaya antum paham. Antum hobi bersepeda. Hobi bersepeda. Main sepeda. Goes. Kalau saya suka, senang. Coba lihat orang hati-hati goeser ya, para goeser hati-hati kalau ke kepanjangan liburnya. Terlalu lama libur. Ya, bulan Ramadan berhenti goes. Sawal berhenti goes. Kerjanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, apa enggak gemuk kan begitu ya. Makanya setelah Ramadan bukan langsing tapi langsung <laughs> gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, Kenapa? Kerjanya itu makan tidur, makan tidur, makan tidur itu aja. Apa enggak gemuk? Udah itu enggak olahraga pula, ya. Nah malas. Nah, lama libur, satu bulan lebih libur goes. Nah mau mau mulai lagi ini ya. Buka sepeda lagi, mau bersepeda pertama kali. Apa yang terjadi? Baru 10 kilo, baru 10 kilometer sudah kram dia. Padahal biasanya 100 kilo nggak keringatan, Pak. Biasanya gitu. sebelum libur ini 100 kilo nggak keringatan. Jangan cerita kram ya, keringatan aja enggak. 10 100 kilo itu. Nah ini karena kepanjangan liburnya terlalu lama libur, baru 10 kilo naik sepeda sudah kram, sudah evakuasi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah akibat dari libur. Maka dalam urusan akhirat juga begitu. Kalau antum terlalu lama libur dalam urusan akhirat untuk mulainya kembali berat. Misalnya sholat malam sudah rutin sholat malam tiba-tiba libur panjang begitu ya untuk mulainya kembali berat itu. Ya puasa juga demikian. Maka kalau ibadah jangan terlalu lama libur. Yang ada sebenarnya di dalam ibadah itu adalah bervariasi di dalam ibadah ya cari apa suasana baru gitu, ibadah-ibadah yang lain. Maka konsepnya adalah di dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansur wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai dari satu amal soleh, cari amal soleh yang yang lain. Jangan berhenti, jangan libur dalam urusan akhirat kita. Nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekilas tentang uh, apa namanya uh, kondisi kita setelah Ramadan. Ingat uh, hasil Ramadan itu baru bisa kita lihat sekarang. Bisa kita lihat hasilnya dari Syawal sampai Syaban nanti. Itulah hasil Ramadan. 11 bulan ke depan ini, ya 10 bulan ke depan ini. Itulah dia hasil Ramadan kita. Berhasil atau tidaknya bisa kita lihat sejauh iya. mana ya seberapa jauh pengaruh puasa itu ada pada kita apakah bertahan 11 bulan sampai Syakban tahun depan pengaruhnya atau 9 bulan ke depan atau 7 eh, bulan ke depan atau 5 bulan ke depan 3 bulan 1 bulan atau bahkan gak ada pengaruhnya sama sekali begitu selesai Ramadan kembali ke tabiat asalnya ya yang eh, apa namanya yang maksiat kembali maksiat, yang melalaikan kewajiban kembali melalaikan kewajibannya. Ya, nah tentunya ini seperti yang dikatakan Nabi, banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain apa? Lapar dan dahaga. Karena tidak memberikan pengaruh apapun bagi dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, maka silakan evaluasi ibadah puasa kita. Ukurannya bukan di bulan Ramadan, enggak. Di bulan Ramadan kita soleh, banyak ibadah, beramal soleh, ya jadi orang baik, ya mendadak jujur kan begitu ya, mendadak soleh, ya, wah baik akhlaknya di bulan Ramadan wajar. Jangan anggap, jangan lihat itu sebagai prestasi yang besar, enggak, itu biasa. Memang sudah seharusnya seperti itu, sudah seharusnya seperti itu. Yang luar biasa itu adalah apabila kita bisa melakukan itu di luar Ramadan. Yaitu kita bisa membawa spirit Ramadan itu di bulan-bulan berikutnya. Bisa nggak kita bawa spirit Ramadan itu di bulan Syawal ini, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Syahban tahun depan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ramadan boleh berakhir, tapi semangatnya nggak boleh pudar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ini kajian mungkin perdana rame ya. Mudah-mudahan sampai Syakban tahun depan seperti ini. Atau terus bertambah supaya cepat-cepat perluasan masjidnya. <laughs> iya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini pagi ini kita akan berbicara tentang tawakal ya. Manisnya tawakal. Salah satu Faedah yang dapat kita petik dari ibadah puasa adalah penyandaran penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa selama bulan Ramadan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin intens, semakin banyak. Kita sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ya kita berharap, kita berdoa. Ya, bulan Ramadan kan kita banyak berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala, mohon. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik di bulan Ramadan, yaitu kita bertambah erat hubungannya dengan Allah, bertambah kuat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu sebenarnya adalah koneksi seorang hamba kepada Rabbnya ya dalam dalam segala urusannya, terutama urusan-urusan kehidupannya. Yang namanya hidup itu adalah ujian. Manusia biasanya mulai berulah. Saya katakan yang mulai berulah ketika dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatunya itu lancar beres-beres saja, mungkin Ya tidak ada orang yang mengeluh. Ya, dapat nikmat dia mengeluh. Kenapa saya dapat nikmat? Gak ada. Orang itu mengeluh ketika tercabutnya nikmat darinya atau tertahan nikmat itu darinya, baru dia mengeluh. Orang lain dapat dia enggak, baru mengeluh dia. Atau sudah dapat kekayaan itu ataupun harta itu di tangannya tiba-tiba lepas dari genggaman, baru dia ngeluh. Ya, tapi ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, Ya biasanya diam-diam aja. Ya, itu bisa kita lihat para pedagang itu. Coba lihat pedagang. Waktu untung senyap. Senyum-senyum kan gitu ya. Sholat pun senyum dia. <laughs> Saking khusunya itu. Itu waktu untung itu. Waktu buntung baru ribut. Beginilah, begitulah. Kaskus, kasak kusuk. Ya, cari kambing hitam, nyalahkan ini, nyalahkan itu. Ya, mulailah dia bersuara, mulailah dia goyah. Nah, manusia itu biasanya menghadapi ujian, eh, menghadapi masalah ketika dia dapat ujian. Dan hidup para jemaah yang dimuliakan Allah adalah ujian. Kita hidup ini ujian, sudah. Ada hidup nggak ada masalah. Kalau ada hidup tanpa masalah maka itu adalah nabi. Karena beliau adalah kekasih Allah. Hamba yang paling dikasihi, dicintai Allah. Hamba yang paling bersih hatinya. Ya, tapi apakah beliau lepas dari masalah? Tidak. Bahkan Nabi menghadapi berbagai masalah dalam hidup beliau. Dakwah pernah ditolak, dilempari batu, diusir. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan beliau pernah terluka, pernah nggak? Patah gigi beliau, luka wajah beliau. Itu Nabi, bukan artinya Nabi wah kebal, enggak. Ya dipukuli berdarah, luka, patah gigi beliau, patah gigi. Pernah dipukul sampai patah giginya? Belum pernah ya. Ya, itu luar biasa sakitnya itu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bukankah Nabi dibantu sama malaikat? Ya bukan berarti dibantu malaikat nggak luka, Pak. Nah, ini kadang-kadang kita merasa jadi orang solek. kena masalah sedikit saja sudah mencak-mencak kita. Nggak boleh kalah gitu ya. Namanya juga Nabi itu perang menang dan kalah. Sebagaimana di, uh, dikatakan oleh Abu Sufyan ketika masih kafir, bagaimana peperangan kamu dengan mereka? Itu dengan Nabi ini. Ya, apa jawaban Sufyan apa Abu Sufyan? Kadang kami menang, kadang mereka menang. Apa jawab apa kata Heraklius? Ah, demikianlah Nabi. Bukan selalu menang terus, enggak. Itu Nabi ya, Nabi itu. Kita kan bukan Nabi, bukan apa-apa. Ya, jadi itulah dinamika kehidupan namanya. Kadang di atas, kadang di di bawah. Tilkal ayam wilu habainan nas. Nabi juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Pernah nggak punya apa-apa di rumah beliau? Pernah. Dan Nabi pernah juga jadi orang kaya menggunung harta di depan beliau. Pernah juga. Jadi dua-duanya pernah beliau rasakan. Pernah jadi orang kaya-kaya sekali sampai menggunung harta itu di depan beliau. Pernah melarat sampai nggak punya makanan di rumah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah keluarga juga beliau menghadapi berbagai macam masalah. Beliau pernah difitnah. itu istri beliau ya. Difitnah. Siapa? Aisyah radhiyallahu itu ada cobaan yang berat itu itu masalah yang berat pusing kepala itu bagi bayangkan ke istri kita difitnah dituduh ya dicurigai ditengarai berselingkuh bayangkan mungkin nggak bisa makan nggak bisa tidur gitu kan begitu ya nah itu dialami oleh nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup itu adalah ujian supaya kita tahu eh, pentingnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dapat ujian. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya. Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuh. Barang siapa yang ditimpa kesulitan, kesusahan, musibah, bencana, malapetaka, apapun namanya itu, Lalu dia sandarkan dirinya kepada manusia, dia mengadu kepada manusia, dia mengeluh kepada manusia, fa anzalaha bin nas dia minta bantuan kepada manusia, dia bersandar kepada manusia, lam tusaddu faqatuhu. Maka tidak akan hilang kesulitannya. Tidak akan lepas kesulitannya. Tidak akan sirna kesusahannya lam tusaddu faqatuhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ketimpa musibah, susah dalam hidup kita dan kadang-kadang hidup itu perlu susah. Ya, maka jangan kita sandarkan kepada manusia. Manusia nggak bisa buat apa-apa, paling-paling dia mengasihani kita. Dia katakan kasihan kali lah si bulan, kasihan si bulan. Kadang-kadang kita bertambah apa? Bertambah jatuh mental ketika kita ketika orang-orang mengasihani kita kan begitu ya betapa terhinanya kita merasa seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah ya itulah dia hidup kadang di atas kadang di bawah tapi jangan sandarkan kepada manusia manusia tidak bisa berbuat apa-apa keputusan bukan di tangan manusia maka Allah mengat, Nabi mengatakan lam tusaddu faqatuhu tidak akan hilang kesulitannya yang paling buruk adalah dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ceritalah, curhatlah dia ke sana kemari seolah-olah dia ingin mengatakan inilah, ini loh yang Allah buat kepada diriku. Padahal aku sudah taat begini, masih dikasih begini. Kadang-kadang itu tanpa kita sadari ya curhat kita kepada manusia isinya itu. Kita mengadukan Allah kepada manu, manusia. Ini yang paling buruk ini. Ini manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mengadukan Robnya kepada makhluk. Ya. Padahal yang memberikan segala sesuatunya itu adalah Robnya, tapi dia keluhkan, dia adukan Robnya kepada makhluk. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi mengatakan man nazalat bihi faqa fa anzalaha billah Barang siapa yang ketimpa kesulitan, tertimpa kesulitan, kesusahan, malapetaka, bencana, ya atau apapun namanya, fa'anzalaha billah, lalu dia mengadukan itu kepada Allah, ya dia mengadu kepada Allah, dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ngelapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya, ya fayusikullah fayusikullahu lahu birizkin ajilin aw ajil. Maka mudah-mudahan Allah segera Allah akan segera mempercepat rezekinya, menyegerakan rezekinya cepat atau lambat. Allah akan menyegerakan rezeki baginya cepat atau lambat. Nah itu orang yang menyandarkan masalahnya, mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergantung kepada bagaimana hubungan seorang hamba kepada Robnya. Maka kita diajari sama Nabi ketika apapun yang terjadi jangan lupa kita berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi tidak lepas dari dua hal, yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika terjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, sejalan dengan keinginan beliau, maka beliau membaca doa Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Jika yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Maka dalam setiap kondisi, ketika kita melihat diri kita dapat musibah, apa yang kita baca Allahu Rabbila syarikalah. Ada beberapa doa yang diajarkan Nabi ketika kita mendapatkan kesulitan atau musibah pada diri kita. Ya, misalnya dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau kita membaca qadarullah wa fa'al atau kita berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha atau kita baca doa yang kita ajarkan tadi alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu Apapun yang menimpa kita, kita baca doa-doa itu. Allahu Rabbi la syarikalah. Ya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Itu doa-doa yang kita baca ketika kita melihat diri kita tertimpa musibah. Jangan lupa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita melihat orang lain ketimpa musibah. Kita membaca doa juga. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala memang mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Itu ngelihat orang lain ketimpamu musibah bukan malah disyukurin kan begitu ya, syukur itu. Ya, enggak. Inilah bagaimana seorang hamba itu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat dirinya ketimpa musibah, melihat orang lain ketimpa musibah, dia senantiasa berhubungan dengan Rabbul Alamin. Karena itu terjadi tidak lepas dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu kehendaki maupun yang kamu tidak kehendaki. Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kamu kehendaki maupun yang tidak kamu kehendaki. Kedua-duanya adalah kehendak Allah yang Maha kuasa. muslimin. Nah, dengan demikian dia dapat menjalani hidup itu dengan tenang. Maka seorang muslim yang terpenting dalam hidup ini kalau kita mau tangguh adalah kita siap menghadapi ujian. Karena banyak orang yang nggak siap menghadapi ujian. Sementara ujian itu sudah pasti akan dia dapatkan di dunia. Kalaulah Nabi dapat ujian, kenapa kita tidak? Pasti kita dapat ujian. Ujian itu macam-macam. Kadang-kadang kita diuji dengan harta untuk menguji syukur kita. Kadang-kadang kita diuji dengan kesulitan dan musibah untuk menguji sabar kita. Nah, bagi seorang mukmin apa kata Nabi? Nothing to lose. Ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apapun yang dia dapatkan, serra maupun dorok. Jika dia dapat serra, dia bersyukur. Jika dia dapat dorok, dia bersabar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu momennya. Kapan momennya kita harus syukur, kapan momennya harus sah? sabar. Nih, waktu kaya sabar. Waktu miskin syukur gitu. Itu momennya kurang tepat sebenarnya ya. Waktu kita sedang ke, ber, berkelebihan, ya. Ma, de, ke depan kenapa? Syukur. Supaya apa? Supaya kita dapat memanfaatkan kekayaan itu dengan syukur tadi. Ini ketika dia kaya sabar, sabar. Jadi pelit di ujung-ujungnya. <laughs> sabar <laughs> nah, harta gitu ya. Nah, ketika dia dapat kesulitan, kemiskinan, syukur begitu. Nah, ini kan nggak tepat momennya. Karena setiap ibadah itu baik sabar maupun syukur ada momentumnya. Ada momentumnya kapan kita harus syukur? Ketika kita dapat serak kesenangan, jangan lupa syukur. Kapan kita harus sabar? Ketika dapat ujian dera. Nah, itulah di, di, dimajukanlah pion yang namanya sabar. Ya, ya seperti main catur kan kapan biduk uh, biduk mana yang harus kita majukan? Ya, uh, yang ini yang, yang ini yang ini atau yang itu. Ya, ketika kita dapat musibah majukan biduk sabar. Kan begitu ya. Majukan sabar. Ketika dapat kesenangan, majukan syukur. Sama seperti al-khawf wa roja. Tahu khawf dan roja. Saya tanya dulu, bilakah kita harus mendahulukan roja? Kondisi gimana? Bagaimanakah? Bilakah kita eh, mendahulukan atau mengedepankan roja daripada khawf? Ada dua itu, khauf dan roja. Bilakah kita harus mengedepankan roja? Ya. Iya ketika sakit, ketika susah, ya ketika apa namanya ya sekarat, ya ketika hidup antara hidup dan mati dahulukan roja supaya apa kita nggak putus asa. Kapankah kita harus mengedepankan khauf? takut. Ketika lapang, ya, gitu. supaya kita nggak terbuai, kita tidak terlena dengan apa? Dengan kelapangan itu. Majukan di situ apa? Khauf. Jadi seimbang dia. Nah, jangan terbalik ketika lapang dimajukan roja kan <laughs> gitu. Ya. Ketika sempit didahulukan apa? Khauf nggak tepat. Nanti ujung-ujungnya seperti khawarij itu salah menempatkan dia. Jemaah yang dimuliakan salah di dalam menempatkan khauf dan roja. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya setiap ibadah itu ada momentumnya. Ada momentumnya. Demikian juga tawakal. Kapankah kita harus mengedepankan tawakal ini? Bilakah kita mengedepankan tawakal? Ketika kita sampai pada puncak ikhtiar. Ya, kita ketika kita sampai pada puncak ikhtiar, di situ kita harus berta bertawakal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi demikianlah ya para jemaah yang Allah, ya hidup ini penuh dengan ujian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu kuasa karena Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Manusia bisa merubah nasibnya. Betul? Iya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Allah berikan kuasa kepada manusia untuk merubah nasib. Ya, iya. untuk memilih tempat surga atau neraka. Pilihan ada di tangan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Akan tetapi ada tapinya. Ada tapinya. Manusia punya satu perangkat dalam diri mereka. Perangkat itu bernama hawa nafsu. Manusia nggak akan bisa hidup tanpa hawa nafsu. Bisa hidup tanpa hawa nafsu. Nggak nyaman, Pak. Ya, kita perlu nafsu. Karena kita ada di tempat ini juga karena nafsu. Antum harus sadar itu. Betul nggak? Kalau nggak ada nafsu hadir, ada kita di sini. Nggak ada mungkin. Karena ada nafsu kita ada. Ya. Karena manusia itu berkembang biak dengan naf nafsu. Ya, manusia ini berkembang biak dengan nafsu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Nafsu ini ibarat senjata bermata dua. Bisa mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi, tapi bisa juga membenamkan manusia ke asfalasafilin. Itu nafsu. Pertanyaannya sederhana. Siapa ikut siapa? Jawabannya menentukan. Menentukan hasil. Siapa ikut siapa? Apa maksudnya? Kita ikut hawa nafsu atau hawa nafsu ikut kita. Jadi sebenarnya hawa nafsu itu netral ya, di tengah-tengah. Nggak bisa dicela secara mutlak dan karena Allah juga tidak mencela hawa nafsu secara mutlak, Allah hanya mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu bahwa nafsu itu mengajak manusia kepada keburukan. Ya, tidak dicela dicela secara mutlak, tapi tidak juga dipuji secara mutlak. Itu nafsu itu. Dia di tengah-tengah. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah siapa ikut siapa? Kita ikut hawa nafsu atau hawa nafsu ikut kita? Kalau jawabannya kita ikut hawa nafsu, maka manusia bisa berubah menjadi makhluk yang paling rendah daripada hewan ternak. Ulaika kal an'am balhum Manusia bisa lebih hina daripada hewan ternak. Jika hidupnya hanyalah memperturutkan nafsunya. Dia jadi budak nafsu bahkan menyembah nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Ya, dia bisa lebih hina daripada hewan ternak. Tapi kalau jawabannya hawa nafsu ikut dia, ya hawa nafsu yang mengikuti dia, ya bukan dia yang mengikuti hawa nafsu, bahkan hawa nafsu yang menurutinya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya, dia bisa lebih mulia daripada malah malaikat. Karena bukan dia yang mengikuti hawa nafsu, bahkan hawa nafsu yang mengikutinya ya mengikuti kemauannya. Artinya apa? Dia bisa menundukkan nafsunya, dia bisa mengendalikan nafsunya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dalam kondisi seperti itu manusia bisa lebih mulia bahkan dari malaikat sekalipun. Karena malaikat itu taat karena nggak punya hawa nafsu. Manusia tak bisa taat dengan hawa nafsunya, dia bisa menundukkan hawa nafsunya, hawa nafsu bisa mengikuti dia, ini artinya dia lebih hebat daripada malah malaikat. Nah itulah manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi Allah kasih kuasa itu kepada manusia. Maka manusia bisa berusaha, bisa berikhtiar untuk mengusahakan apa yang terbaik bagi dirinya. Wa fahadainahun najdain. Kami berikan kepadanya dua jalan. Ya, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilihan dalam hidup cuma dua sebenarnya. Hidup ini seperti program program komputer. Siapa orang programmer di sini? Yang ngerti bahasa komputer. Ya sebenarnya itu diilhami dari iman kepada tak dari takdir itu. Ya. Yang ngerti bahasa komputer di sini ada. Oh di belakang. <laughs> ya sebenarnya konsep dasar komputer itu kan simple dan sederhana. Yes or no itu aja. Ya kan? Dulu kalau antum belajar komputer awal-awal dulu ya, ya kan ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Itu aja. Ya. Yes or no kan begitu ya. Ya atau tidak. Pilihan cuma dua. Kalau Allah kasih juga pilihan cuma dua. Fahadainahun najedain, najedain, dua jalan. Jalan kebaikan atau jalan ke keburukan. Maka tiap hari kita pilih itu untuk diri kita. Karena pilihan hidup cuma dua, surga atau neraka. Gak ada pak, di akhirat nanti dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka, nggak ada itu. Seperti orang-orang mengatakan wah ada seorang yang bernama Robiah al Adawiyah dia nggak mau masuk surga katanya dan nggak mau juga masuk neraka ya di mana itu? Gak ada. Di akhirat nanti tempat manusia itu cuma dua, kalau nggak di sorga ya di di neraka. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi usaha yang kita lakukan sederhana. Kita mau mengarah kemana? Ya, dan kitalah yang mengarahkannya. Kalau nggak ada arah gimana Ustaz? Pasti diarahkan sama setan ke neraka. Iya. Manusia itu dia ngerti tujuannya atau tidak? Kalau dia ngerti tujuannya maka dia tuju tujuannya itu. Kalau dia nggak ngerti tujuannya maka setanlah yang akan mengarahkannya kepada tujuannya. <laughs> Kan gitu ya. Itu apa? Bersamaan. Setan itu di neraka. Dan ada orang emang tujuannya neraka ada. Dia iya. tahu dan dia sadar sepenuhnya ini jalan neraka dia tembo juga. Ada yang nggak sadar maka diarahkan sama setan ke jalannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itulah hidup. Ya, kulun nasi yaghdun, fabai'un nafsahu aw mu'tikahu aw Ya, setiap orang pagi hari melanjutkan perjalanan hidupnya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya sendiri. Jadi cuma dua pilihan hidup para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi manusia bisa mengusahakan apa yang terbaik untuk dirinya. Maka dari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jal Nabi uh, oh, wala ta'jiz afwan wala ta'jiz Berusaha meraih apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu yaitu berikhtiarlah yang terbaik Ya kita sebenarnya sudah tahu jalan yang baik Mana jalan yang terbaik kita sudah tahu ya Serendah-rendahnya ilmu seseorang, dia bisa membedakan karena dia punya alat selain diturunkan agama. Allah menurunkan alat-alat lain untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yaitu apa? Akal dan malu. Kita semua punya akal sehat. Sehat enggak? Alhamdulillah. Kalau sekedar punya akal, hewan pun punya akal. Tapi enggak sehat. Kita punya malu, kita punya urat malu. Dengan dua ini sebenarnya sudah cukup ya sebagai pembuktian awal untuk membedakan yang baik yang buruk. Punya malu enggak? Apa buktinya? Pakai baju, iya. Kalau nggak punya malu kan nggak pakai baju seperti simpansi kan, monyet kera. Dia nggak pakai baju. Manusia ini punya malu maka dia nutup aurat. Tahu nggak? Bahwasnya kita bangsa manusia, anak Adam, itu sejak awal sudah nutup aurat. Allah mengatakan tentang bapak kita Adam ketika makan buah terlarang, apa yang terjadi? Fa'akalat min fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Adam dan istrinya memakan buah yang terlarang dari pohon yang terlarang untuk didekati itu. Adam tidak menyadari akibat dari memakan buah yang dilarang ini. Itulah dia pelajaran yang bisa kita petik bahwa melanggar larangan pasti akan menimbulkan efek negatif, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar dan kita baru tahu akibat buruknya setelah kita langgar. Setelah kita lakukan yang dilarang Allah itu baru kita bergumam, waduh, ini rupanya akibatnya. Nyesel aku. Nah, baru ada kata-kata penyesalan. Nah, Adam tidak menyadari apa akibat dari memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Larangan Allah kepada Adam apa? La taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati, jangan dekati. Yang dilakukan Adam apa? Lebih dari sekedar mendekati, yaitu memakan buahnya. Mendekatinya jelas, Memetik buahnya itu lebih daripada yang dilarang. Memakan buahnya itu lebih-lebih lagi. Itulah akibat dari dosa. Dosa itu punya kaedah. Kaedah dosa adalah satu hilang dua terbilang. Itu dosa. Dosa itu satu hilang dua terbilang. Esa hilang dua terbilang. Maka jangan ada istilah coba-coba dalam dosa. Karena bikin ketagihan, iya, macam-macam candu, Pak. Coba satu kepingin du, dua. Coba dua kepingin tiga dan seterusnya, nggak ada berhentinya itu. Nah ini yang terjadi pada Adam. Adam mendekati pohon itu. Tidak hanya sebatas itu, Adam memetik buahnya. Tidak berhenti di situ ternyata Adam memakan buah itu dan Adam tidak tahu apa akibat dari memakan buah itu. Makanya Pak, Tahu atau tidak tahu, akibat dari dosa itu pasti ada. Baik kita tahu akibatnya karena disebutkan Allah akibatnya ataupun tidak. Yang pasti ada akibat buruknya, seperti yang terjadi pada bapak kita Adam. Ya, Adam tidak menyadari akibat dari memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati itu. Apa yang terjadi? Ter bukan keluar. Itu cerita selanjutnya. Fabadat lahuma sawatuhuma. Terbuka, tersingkap aurat keduanya. Ini akibat doh. Nah, ini menunjukkan bahwa bapak kita Adam dan istrinya itu pakai baju, Pak. Ya. Bukan seperti yang digambarkan manusia ini berasal dari apa? Manusia purba kan yang nggak pakai baju, pakai cawat saja kan begitu ya yang telanjang berjalan ke sana kemari begitu. Ini anggapan yang keliru itu. Salah itu. Itu kita dibodoh-bodohi sama orang kafir. Bapak kita Adam bukan seperti itu. Bahkan ya saya sempat tertegun, terkejut juga. Ketika saya ngisi anak-anak muda ya sekolah itu ya. Tiba-tiba ada yang bertanya, Ustaz dulu Adam itu sebenarnya tinggal di goa yang mana ya? Jadi karena mungkin pelajaran sekolahnya yang sekuler ya. Dia kira Adam itu manusia goa, Pak. Dia tanya, kira-kira ada nggak apa jejak sejarah kala Adam itu di goa yang mana dia? Dia tanya seperti itu, wah ini ini perlu diluruskan dari akarnya ini. Karena Adam bukan manusia go, goa. Adam ditempatkan di sorga. Adam adalah manusia normal bukan manusia purba yang nggak kenal peradaban. Adam itu diajarkan segala nama. Wa allama Adam al asma'a kullaha. Itu ilmu Adam itu. Jadi bukan manusia purba yang nggak ngerti apa-apa. Cuma itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala sering dengan berjalannya waktu manusia juga makin kecil kan begitu ya size-nya Adam dulu diciptakan Allah berapa? Berapa meter, Pak? 60 hasta. Situ naziroan. Allah ciptakan langsung tanpa proses perkembangan. Ya, kalau manusia kan akalnya manusia biasa ya seperti kita kan akalnya berkembang ya. Dari kecil, besar, besar, besar sampai kita ya menjadi manusia dewasa yang normal. Kadang-kadang perkembangan itu kan tersendat, terganggu juga ya. Nah Adam tidak, Adam tidak melalui, melewati proses itu. Adam langsung jadi. Tingginya berapa? 60 hasta. Kalau di meterin itu lebih kurang 30 meter. Itu setinggi po po pohon kelapa. 30 meter kira-kira gedung apa di BSD? 30 meter. Berapa tingkat kalau 30 meter? Ada insinyur sini. Insinyur, kalau bikin bangunan 30 eh, meter itu berapa tingkat kira-kira? Hah? 6 7 8 Kita ambil apalah, angka tengah lah. 7 setengah Lapan lah, lapan tingkat. Antum tahu nggak bangunan lapan tingkat? Di sini ada. Nah, setinggi itulah kira-kira ya ini kira-kira. Adam itu tingginya. Bangunan lapan tingkat. Bangunan lapan tingkat itu kalau antum lihat gimana lihatnya? Gini atau gini? Undong ke atas ya. Coba bayangkan ada manusia tingginya 30 meter. Kepalanya berapa meter? Gak tahu. Kira-kira berapa meter tinggi, eh, besar kepalanya? Mungkin sebesar badan kita mungkin ya. Sebesar kita berdiri. Begitulah besarnya ke, mungkin apa volume otak Adam. Jadi kalau Allah mengajarkan asma akulah itu tidak berlebihan. Bisa, bisa. Eh, volume otaknya aja seperti itu. Ya kita kan semakin mengecil segini, skuprit ini. kecil. Jemaah merayakan Allah. Ya, maklumlah kalau ilmunya juga banyak berkurang gitu ya. Banyak lupa-lupanya juga. Ya otaknya juga segitu. <laughs> Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu Adam alaihi salam, ya. Jadi bukan manusia purba, jemaah yang muliakan Allah. Jadi manusia sejak dahulu sudah ber berbusana dari bapak kita Adam alaihissalam. Maka orang yang nggak berbusana itu dicurigai jangan kan dia bukan anak Adam itu. <laughs> Benar-benar anak monyet itu. Mungkin ya. Mungkin. Tanya aja sama dia yang bersangkutan kan begitu. Ya. Kalau anak Adam pakai baju dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itulah dia Ya para jemaah yang dimuliakan Allah manusia diberi a -a akal, ya akal, ya itu yang pertama. Yang kedua dia diberi apa? Ma malu. Ada ada rasa malu dalam hatinya, tertanam dalam pikiran. Kalau ada yang mem, apa namanya yang mem, membagi-bagi otak ya, kerja otak. Ingatan sebelah mana? Kreasi seni sebelah kiri kalau nggak salah. Ya, untuk uh, apa memori sebelah otak kanan istilahnya. Ya. Nah, ada otak uh, bagian tengah. Ini sangat penting. Malu itu kerja otak bagian tengah. Anda tahu orang gila? Orang gila itu kan nggak tahu malu lagi. Dia nggak ada urat malunya sudah hilang, sudah hilang dalam memori otaknya. Itu berkaitan dengan otak bagian tengah ini. Di sini letaknya. Proses malu itu di sini. Malu, mau itu di sini. Ini namanya ubun-ubun. Oh, ubun, ubun-ubun. Nah, di sini letaknya otak bagian tengah itu. Eh, bagian depan apa bagian depan, bukan bagian tengah. Otak bagian depan. Nah, ini ini proses untuk malu, mau kan begitu ya. Lakukan, tidak lakukan, baik, buruk, pantas, gak pantas tuh di sini. Maka Nabi berdoa dalam doa beliau Nabi berkata, ya. Nawasi Nabi yadi. Pernah dengar doa seperti itu? Nabi berdoa seperti itu. nawasi Nawasina biyadik. Nawasina itu apa artinya? Nasihati biyadik. nasihat itu ini, ubun-ubun. Itu di tangan engkau ya Allah. Kalau cabut itu, gila gitu. Maka orang gila itu adalah orang yang suka melawan kehendak Allah. Karena dia suka melawan kehendak Allah, Allah cabut kehendaknya. Selesai, gila lah dia. Ya kalau kita, dicabut kehendak dari dari diri kita, gila kita. Ya, maka jangan suka melawan kehendak Allah. Nanti jadi gila nanti. Coba lihat orang yang bunuh diri, orang yang gila itu kan dua-duanya melawan kehendak Allah. Dia ingin mendobrak satu kuasa yang nggak bisa didobraknya. Dia ingin melawan satu kehendak yang yang mana kehendak itu di atas kehendak, Itu gak akan mungkin dia lawan. Nah, disitulah pentingnya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu obat gila, Pak. Kalau antum kuat tawakalnya, benar tawakalnya, insya Allah selamat dari penyakit gila. Orang yang kuat tawakalnya dan selalu ingat bertawakal kepada Allah dia selamat dari kegilaan dan dari gila. Selamat dari bunuh diri atau mencelakakan diri. Orang yang tawakal kepada Allah hidupnya nothing tulus. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lebih konaah menerima hidup. Orang seperti ini dia siap untuk menghadapi apapun. Ya, maka dia bisa mengontrol dirinya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah dia berusaha, dia sudah capek-capek berusaha tapi masih tetap begini juga dan dia serahkan kepada Allah. Allah Itulah puncak ikhtiarnya, tawakal. Kalau doa itu dikatakan nisful ikhtiar, tahu ya? Doa nisful ikhtiar. Doa itu separuh 50% dari ikhtiar kita. 50% lagi ya silakan berusaha dengan kuasa yang Allah berikan kepada kamu. Nah, kalau kamu sudah sampai kepada puncak ikhtiar, maka puncak ikhtiar itu adalah tawakal. Amblas semua ikhtiar tanpa ta, tawakal. Bahkan mungkin antum apa namanya e, e, berpotensi kena stres. Gitu. Kalau sudah sampai pada puncak ikhtiar belum tawakal gitu. Nah sebagian orang ya kita orang normal pasti berusaha lah pak ya berusaha dia mati-matian untuk mengejar kebahagiaan. Tapi kalau ternyata dia tidak mendapatkannya, apa yang apa yang dilakukan? Apa ngamuk-ngamuk, stres? Pernah nggak ngamuk? Jujur aja. Ini peluang sudah di depan mata, ikhtiar sudah maksimal, tapi nggak dapat juga. Pernah ngamuk nggak? Mukul meja, banting pintu, Ya, nendang apa yang bisa ditendang begitu ya. Lagi ngamuk ini. Kenapa? Sudah capek-capek ikhtiar tapi nggak dapat apa yang diikhtiarkan ini. Mungkin kita selalu lupa satu hal yaitu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kurang mungkin. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, apapun yang menimpa kita, kita anggap itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk tawakal bukan itu tawakal itu sebenarnya apa? Amal apa? Amal hati. Betul nggak? Tawakal itu amal apa? Amal jawari atau amal hati? Amal hati. Tapi ada amal yang diajarkan Nabi untuk membuahkan tawakal. Di antaranya apa? Doa ya, jelas. Ya kita diajari doa, di antara doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Uh, kalau mendapatkan satu yang susah, sedih, yang membuat kita gundah gulana, ya, dirundung lara, maka bacalah doa yang diajarkan Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu apa lagi? Satu yang bisa mendatangkan tawakal dan menguatkan tawakal kita. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita selain doa tadi? Ya. ya. Hah? Puasa. Gak pernah? Hah? Apa? Iya, ya, ikhtiar ini. itu. Apa yang diajarkan Nabi? Amal, amal nih Pak, amal. Ikhtiarkan usaha. Antum nggak pernah melakukan ini? Tadi sudah tadi ya, satu hasbunallah wa ni'mal wakil. Menguatkan tawakal kita. Sering baca itu. Kadang-kadang kan motivasi itu melemah ya. Hati itu melemah. Kuatkan dengan membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ada lagi yang lain yang dijarkan Nabi. Untuk ah? Hah? Sedekah. Ya. Apa? Zikir. Antum Nah, inilah mungkin antum melakukan ini sekali seumur hidup, makanya antum buat. Istiqoroh. Pernah nggak istiqoroh? Mungkin seumur hidup sekali mungkin. Waktu mau kawin aja. Karena istrinya satu ya satu kali. Kalau empat mending lah empat kali. Istikharah itu menguatkan tawakal. Kita menyerahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika baik itu mudahkan, jika gak baik jauhkan. Kan itu intinya salat doa istikharah itu kan. Makanya Pak, istikharah itu sebenarnya bukan khusus untuk cari jodoh. Mau kawin bu, baru si bu istiqoroh tanya Ustaz saya bagaimana soal istiqoroh Kenapa mau kawin? Nah pasti itu kayak gitu tuh Padahal istiqoroh itu bukan khusus mau nikah pak semua urusan tidak kan hadisnya kan tidak hama hukum bil amri kan begitu ya. Jika salah seorang dari kamu punya humum, humum artinya keinginan kuat untuk melakukan satu urusan, yaitu dia sudah full ikhtiar ini. Hama itu artinya dia berkeinginan kuat gitu dan dia sudah melakukan hal-hal yang menjurus ke situ. Sama seperti tante mau kawin kan gitu ya, sudah siap-siap semuanya, sudah beli calon calon apa namanya uh, bakal maharnya kan begitu ya, sudah beli ini itu persiapan itu, sudah umum ini, sudah himmah, sudah punya tekad gitu. Maka apa yang harus antum lakukan untuk memperkuat tawakal penyandaran diri kita kepada Allah apapun yang terjadi kita nggak akan mengeluh nantinya istiqoroh Makanya para sahabat dahulu ya, mau pergi ke pasar saja istikharah mereka. Minta petunjuk kepada Allah, bagus gak pergi ke pasar hari ini? Jangan-jangan gak bagus. Boleh jadi, kan kita kan bisanya cuma ya berikhtiar kan begitu ya. Urusan kita serahkan kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan sholat istikharah ini. Maka Nabi mengajarkan sholat istikharah itu kepada sahabat seperti mengajarkan mereka tasahud, salawat, Mengajarkan mereka sholat. Itu apa sangkin seringnya Nabi mengajarkan itu, Pak. Tapi justru hal itu jarang kita lakukan. Maka coba ajarkan istikharah kepada keluarga. Mau pergi misalnya liburan istikharah dulu, ajari itu. Ya kadang-kadang kan gini Pak ya. Anak anak itu kan kadang-kadang nggak -kadang ngerti dia. Wah, kita sudah janjikan liburan, ternyata apa ada halangan gak jadi liburan. Kan dia kan gak mau ngerti, akhirnya dia ngamuk kan begitu ya. Nah, ini kan buruk nih bagi per, apa, pembinaan mentalnya. Nanti apa? Dia terbiasa. Terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya dia ngamuk. Dia gak bersandar kepada Allah. Karena pemutus segala urusan kan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak-anak kita itu sholat istikharah. Ya, misalnya ada rencana mau melakukan ini dan itu. Ayo sholat istikharah dulu. Ajarkan kepada mereka fungsi sholat istikharah itu. Ya, supaya apa? Kalaupun gagal rencananya, mereka enggak kecewa. Ini adalah yang terbaik kan begitu. Bisa menerima itu. Ya. Nah, jadi jangan cuma waktu mau kawin saja istikharahnya. Jemaah yang mereka mau buka usaha istikharah. Mau bahkan mau keluar rumah, mau melangkah keluar rumah, kalau bisa sholat dua rakaat sebelum keluar rumah, ada sholat dua rakaat ketika akan keluar rumah dan dua rakaat ketika kembali dari dari luar pulang ke rumah. Itu salah satu sholat sunnah sehari semalam itu yang bisa kita amalkan. Dan termasuk salah satunya adalah sholat istikharah ini ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Atau bisa melihat dari isi dari doa salat istikharah itu luar biasa isinya itu ya. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah, kita menyerahkan pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan segala ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ya tentunya tawakal ini ya adalah uh, kita katakan pilar dari kehidupan seorang muslim terutama di dalam berhubungan dalam eh, apa namanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya dengan itu dia bisa menjalani hidup ini dengan baik ya konfidin ma'asyiral muslimin ya apapun yang menimpa kita itu tidak akan membuat kita bersedih kecewa ya tidak membuat kita terlalu gembira dan tidak membuat kita terlalu bersedih ketika kita terluput dari sesuatu Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian ya Khonifuddin Muslimin. Sebagaimana dikatakan antara ikhtiar dan tawakal itu adalah dua perkara yang saling berkaitan. Seperti kalau saya ibaratkan antara ikhtiar dan tawakal perumpamanya seperti eh, dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Dibolak-balik yaitulah dia uang. Ya, nggak akan laku kalau hanya ada satu sisi saja, sisi yang lain nggak ada. Laku gak uangnya? Gak laku. Antum punya duit, duit kertas ataupun duit logam. Yang hmm. ada cuma satu sisi aja, sisi yang lain blank. Coba pergi ke pasar, laku nggak? Itu uang palsu. <laughs> uang palsu itu, itu palsu, uang-uangan itu. Kalau uang antum cuma satu sisi saja. Nah, seperti itulah antara tawakal dan ikhtiar. Seperti dua mata uang yang saling mendukung. Gak akan laku dia kecuali dengan dua sisi tersebut. Nah seperti itulah antara tawakal dan ikhtiar. Gak mungkin kita tawakal tanpa ikhtiar. Dan bohong juga ikhtiar tanpa tawakal. Maka Nabi pernah menegur seorang Arab Badui, namanya juga Arab Badui. Datang ke masjid, dia taruh ontanya di luar dan datang masuk ke dalam masjid tanya-tanya kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Kamu sudah? Kamu naik apa kemari?" "Naik onta." Di mana ontamu kamu letak? Di luar. Sudah kamu ikat belum? Kenapa nggak diikat? Saya tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi kepada Arab Baduin? Ikat ontamu dulu baru tawakal. Itu seperti dua mata uang yang saling berkaitan. Nggak akan laku dia tanpa kedua sisi itu. Antara tawakal dan ikhtiar. Maka kalau antum tawakal, tanya ikhtiarnya sudah sejauh mana? Kalau antum sudah capek ikhtiar, tanya kepada diri, sudahkah tawakal? Karena tanpa dua itu nggak akan jalan dia. Jemaah yang dimuliakan nggak akan laku. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa e, bertawakal kepada Allah dan Allah memuji orang-orang yang bertawakal wa, wa Allahi wa 'ala falyatawakkalul mu'minun dan banyak lagi eh, ayat-ayat uh, lainnya yang memuji orang-orang yang bertawakal dan tawakal itu ada syiar orang-orang yang beriman ya syiar orang-orang yang beriman dan itu menunjukkan hubungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala urusan hatinya selalu terkait dan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwan fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya Eh, sebagaimana diajarkan Nabi ya ketika kita keluar rumah ingin berikhtiar apa doa yang kita baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah nah demikian yang kami masya masyaallah muslimin mudah-mudahan ini bisa menjadi modal hidup kita ya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa has hasbuh Barang saya bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kalau Allah sudah sudah mencukupinya, apa antum kurang cukup? Kalau antum merasa kurang cukup, mungkin antum tidak punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita merasa kurang terus. Orang yang tawakal kepada Allah, Allah janji akan mencukupinya. Pasti cukup. Pasti cukup. Kalau tawakalnya benar ya. Pasti dia akan merasa cukup. Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Ya. Manusia saja kadang-kadang nggak tahu apa yang sebenarnya perlu bagi dirinya, apa kebutuhannya. Maka dia dikasih sesuatu, dia justru mengeluhkannya. Mungkin ada pilihan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau sehat, antum pilih mana? Jangan ya katakan dua-duanya ya. Mungkin ada satu kondisi kaya itu lebih bagus. Ada kondisi di mana sehat itu lebih bagus. Dan Allah Maha tahu kalau kita tawakal kepadanya, mana yang yang cukup untuk kita? Mana yang baik untuk untuk kita? Mana yang mencukupi kita? Kadang-kadang kita itu harus miskin. Kenapa? Karena dengan miskin mungkin lebih baik kita. Maka jangan kalau miskin jangan ngeluh. Kalau kaya juga jangan sombong kan gitu ya. Bukan jangan ngeluh, jangan sombong. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Allahu a'lam bisawab. Nah demikianlah ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat salah satu nama Allah adalah Al Wakil, ya. ya. Al Wakil itu nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini apa ini? Banyak. Nanti nah, pertanyaannya. Jam berapa zuhur? Sebelas Jadi kita simpulkan saja ya kajian kita pada um, siang ini. Buah manis dari tawakal yang pertama adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Innallaha mutawakkilin." Allah menyukai hamba orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kedua, Allah akan mencukupinya. Tadi sudah kita baca ayatnya surat Talak ayat 3, "Wa may yatawakkal Allah wa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang ketiga, Buah manis dari tawakal adalah tawakal merupakan jalan jalan menuju surga tanpa hisab. Ya, jalan menuju surga tanpa hisab. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, humul ladina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak meminta rukyah, minta dirukyah ya, Merukyah nggak jadi masalah karena merukyah itu membantu orang. Meminta rukyah, nah ini yang dapat menyumbingkan tauhid, mengurangi tauhid. Kurangnya di mana? Tawakalnya ya, kurang. Walayatatayyarun dan tidak bertatayur. Walayak tahun dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu dengan menyiksa diri membakar ya area yang sakit dibakar gitu. Dulu dengan cara seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya ber, uh, kepada Robnya mereka bertawakal. Hanya kepada Rob mereka mereka bertawakal. Jadi ini merupakan salah satu keutamaan tawakal, yaitu dapat kesempatan masuk surga tanpa bisa. Yang keempat, buah manis dari tawakal adalah menjauhkannya dari gangguan setan Nah ini berdasarkan hadis Nabi yang kita bacakan tadi ya Nabi eh, mengajarkan kita doa keluar rumah Yaitu apa? Nabi mengatakan Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah Jika seseorang keluar dari rumahnya dan berdoa Bismillah dengan menyebut nama Allah Tawakal tu Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Yuqalu hina maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita. Kamu telah mendapatkan kecukupan, kamu telah mendapatkan petunjuk dan kamu telah mendapatkan perlindungan. Itu orang yang membaca doa tadi ketika dia keluar rumah. Tadi waktu keluar rumah udah baca dua itu. Kalau belum balik lagi. <laughs> Enggak, sini aja. Nanti nanti. Ya baca itu, enggak susah ngapalnya. Ya, maka apa yang terjadi? Fatata fatanah halahu syayatin, fayaqulu lahu syaitanun akhar maka setan-setan pun akan menyingkir darinya dan setan yang lain berkata kepada setan-setan itu bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang hamba yang telah mendapatkan petunjuk kecukupan dan perlindungan nah itu salah satu buah manis dari tawakal ya yaitu selamat dari gangguan setan yang kelima mendatangkan kelapangan rezeki lapang rezeki dengan tawakal Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, raza la razaqakum kama kama yarzuqut tayr, la razaqakumullah kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan menurunkan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikannya kepada seekor burung yang iya. pergi pagi-pagi sekali dengan keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya iya. maka jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah hakot tawakuli dengan sebenar-benarnya tak tawakal. Bukan tawakal hanya di lisan. Ya saya tawakal tapi hati gedebak-gedebuk enggak. Tawakal dengan tiga dimensinya. Ya, zahirnya tenang, hatinya lapang, pikirannya juga tenang. Ya, itulah dia tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakumullah, maka Allah akan memberikan kamu rezeki. Jadi tawakal itu mendatangkan kelapangan rezeki. Kemudian yang keenam mengusir was-was dan pesimis. Apabila seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya perasaan takut, was-was dan pesimis akan sirna. Ibnu Mas'ud mengatakan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "At-tiyaratu syirki Bertatayur itu termasuk bagian dari syirik. Wa ma min wa ma minna wa ma minkum wa wa ma minna illa walakin Allah yudhibu yudhibu bitawakkul. Ya, wa ma minna dan meskipun tidak ada seorang pun dari kita kecuali ada juga merasakan itu terlintas pertanda buruk di dalam hatinya bertatayur itu, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dengan tawakal. Ya, bagi hamba yang tawakal, maka was-was, kebimbangan, ya pesimis seperti itu akan hilang. Ya, jadi seorang hamba yang tawakal dia selalu bersemangat, ihris alamayan fauk tadi, ya dengan tawakal para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kemudian yang terakhir yang ketujuh, orang yang bertawakal adalah orang yang sangat kuat, orang yang kuat hatinya, kuat jiwanya. Tahan banting. Ya. Enggak mudah putus asa, enggak mudah pesimis. Dia adalah orang yang terkuat dengan tawakal itu. Ya, dengan tawakal dia akan menjadi hamba yang paling kuat. Tanpa tawakal dia akan menjadi makhluk yang paling lemah. Cengeng, cemen istilahnya. Ya, ya, baru kena sedikit gangguan saja, baru kena sedikit ujian saja sudah mundur. Itu artinya apa? Dia jauh hatinya jauh dari tawakal. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan tawakal merupakan dinding penahan terkuat bagi seorang hamba ketika dia harus melawan tekanan, kezaliman, serangan musuh, apapun keburukan-keburukan yang akan menimpa dirinya. Meskipun hal itu terjadi di luar batas kemampuannya. Nah demikian ya Khanifuddin Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Nah demikianlah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan selanjutnya kita pilih satu pertanyaan Pertanyaan satu-satunya yang dijawab. Yang terpegang saya kan di paling atas ini. Karena waktu tidak mencukupi. Assalamualaikum. Ustaz, saya haid di bulan Ramadan ini. sembilan hari. Ini akhwat yang tanya ini. Iyalah kalau laki-laki -laki. Kalau saya banyak utang puasa dulu, takut tidak kebagian puasa Syawal. Oh, kalau saya bayar hutang puasa dulu, bukan puasa dulu, bukan. <laughs> kalau saya bayar hutang puasa, takut nggak kebagian puasa Syawal. Bolehkah saya puasa Syawal dulu, setelah itu baru bayar hutang puasa? Ini mungkin juga pertanyaan yang ada di kalangan laki-laki ini ya. Karena kadang laki-laki ini kan punya utang puasa juga. Kalau ada utang puasa, mau sakit mungkin safar kan begitu ya. Mana yang lebih didahulukan? Bayar hutang puasa atau puasa Syawal? Apa jawabannya? Hah? Bayar hutang dulu. Apa dalilnya? Siapa yang punya hutang puasa? Ini bulan Syawal, mana yang didahulukannya? Buat puasa Syawal atau bayar hutang? Oh, wajib dulu. Yakin? Yakin. iya <laughs> jadi jawabannya sebagai berikut. Jawabannya sebagai berikut. Kewajiban ibadah amal ada dua macam. Ada amal ibadah Ketaatan yang waktunya muasa. Muasa artinya lapang, panjang, lebar, luas. Nah, ada ibadah, amal, ketaatan yang waktunya mutayyab, sempit. Terlepas dia wajib atau sunnah ya. Ibadah itu kalau kita lihat dari waktu ada dua. Ada yang waktunya lapang, ada yang waktunya sem sempit. Kalau bertemu yang lapang dan yang sempit ini mana yang antum dahulukan? Yang sempit tentunya. Karena ibadah itu kan berkaitan dengan wak waktu. Ya. Ini ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu ya yang dilimitkan dengan waktu. Seperti misalnya dua perkara ini. Bayar hutang puasa dan puasa sawah Kalau kita lihat dari sisi waktu, dari sisi waktu ya, bukan dari sisi hukumnya, wajib atau tidak wajib. Kalau kita lihat dari sisi waktu, maka kita bagi dua. Yang lapang dan yang sempit. Antara dua ibadah ini mana yang paling lapang waktunya? Mana yang lebih lapang waktunya? Bayar hutang. Sampai kapan waktunya? Sa'ban 1441 H. Apa? Sa'ban 1441 H Hijriah. Puasa 6, puasa Syawal. Waktu sampai kapan ini? Lapang atau sempit dibandingkan dengan puasa kodok tadi? Sempit. Kenapa? Karena waktunya cuma bulan Syawal saja. Kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah nggak ada lagi yang namanya puasa Syawal. Selesai sudah. Berakhir waktunya. Kalau mau puasa Syawal tahun depan sudah. Tahun ini sudah selesai puasa Syawal. Sempit waktunya. Maka kalau bertemu dua ibadah dengan sifat seperti ini dahulukan yang sempit kemudian baru kerjakan yang lapang. Ini namanya fikih amal. Supaya antum dapat dua-duanya. Karena kalau antum bisa dapat dua-duanya kenapa tidak? Kenapa harus kenapa harus eh, kita katakan mengorbankan salah satu dari keduanya? Karena sibuk mengerjakan puasa kota, akhirnya sawalnya terlepas. Paham? Nah itu namanya fikih amal. Nah ini banyak yang nggak tahu ini soalnya. Bahkan ada yang beranggapan ya berdosa kalau menunda bayar hutangnya. Artinya mendahulukan syawal baru hutang puasa berdosa. Saya hmm. katakan tidak. Tidak berdosa. Bahkan kalaupun kita tunda itu sampai Syakban tahun depan, enggak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita enggak bayar sampai akhir waktunya, baru berdosa itu. Kita punya hutang puasa tiga hari, Pak. Misalnya contohnya ini ya, sampai 10 atau pertengahan Syaban, nisfu Syaban belum dibayar juga itu, berdosa enggak. Tidak. Asalkan masih ada waktu untuk bayar utang itu ya. Wah, ini ada tiga hari nih utang puasa Ramadan tahun lalu. Ini udah bulan Syaban nih, udah masuk nisfu Syaban. Nah, barulah bayar utang. Ya, sudah sampai sejauh itu bayar bayar utang dosa enggak? Enggak dosa, karena Allah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar. Silakan bayar itu di waktu yang lain itu bebas. Ini kelapangan namanya, maka ambillah kelapangan itu. Kalau berbenturan dengan suatu yang sempit, seperti puasa Syawal kan sempit ini. Ini sudah 10 sawal lebih ini. Berapa Syawal sekarang? Coba itu. 11 ya. 12. 12. Berarti tinggal 18 hari lagi. Kalau kita buang hari Jumat dan Sabtu yang nggak boleh puasa, Ya, berarti empat hari. Tinggal empat belas hari lagi sebenarnya efektifnya. Kalau antum sibuk mengganti puasa, apalagi buat gantinya sampai sembilan hari, sudah mungkin kemungkinan besar bisa terluput itu. Kemungkinan besar ya. Bisa ter terluput. Maka nggak mengapa kita dahulukan puasa enam baru setelah itu kita kodok puasa wajib kita. Nggak ada keharusan harus segera. Kalau segera ya dua syawal harus diganti. Ya, apa apa apa man, apa maknanya keringanan yang Allah berikan untuk berbuka di bulan Ramadan kalau dua Syawal harus diganti? Betul nggak? Karena ada keringanan dan kelapangan itu Allah katakan faidatun min ayamin bebas. Ada waktu lebih kurang 11 bulan untuk iya. ganti ya bulan Syawal ini satu kan gitu ya. Bulan depan satu lagi kan gitu kan lapang enak. itu dia syariat, jangan dipersulit, yang mudah jangan dipersulit, yang sulit jangan dipermudah kan begitu. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, itu aja mungkin ya supaya antum tidak bertanya-tanya karena banyak yang bertanya-tanya juga mana yang lebih didahulukan bayar puasa atau puasa Syawal Ya, iya. maka kita jelaskan tadi, ya, kalau antum harus lihat wah, ibadah itu dari waktu yang Allah yang diberikan. Ya, kalau dia lapang silakan ambil ke lapangan itu. Kalau dia sempit dahulukan yang sempit waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.